Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan Ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Para habaib para kiai, para asatid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus khadimul majlis Al Ustaz Al Habib Jamal bin Taha Ba'akil, Habib Husin bin Najib Al Haddad, para sesepuh segenap takmir Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kali panjenengan tansah diparingi sehat wal afiat kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nikmat sehat wal afiat niki terus ditambah kali Allah Subhanahu wa taala saged mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab masuk yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tambah sugih ya bukan tambah makmur tapi yang diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doanya beliau yang terkenal yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi barokah. Barokah sedanten nggih. Barokah teng umure, barokah teng ini, barokah teng putra putri ini, barokah teng sedanten teng bulan Rajab dan Sya'ban dan ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini perhatiannya Rasulullah ketika masuk bulan Rajab. Maka seharusnya kita untuk mengikuti beliau. Ini loh doa yang dicontohkan Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Para muslimin muslimat rahimakumullah Bulan Rajab sebagaimana disinggung tadi adalah merupakan syahrul istighfar Syahrul taubah Bulan taubat, bulan balik teng Allah subhanahu wa ta'ala Bulan ngeroso salah Lek kula kali panjenengan ngaku sebagai Bani Adam Anak cucu Nabi Adam alaihissalam adalah ngakoni kesalahan ini ngakoni dosane teng Allah Subhanahu wa taala, ngakoni dosane teng menungso, teng sesama. Sebab Nabi Allah Adam alaihi salam kali ibunda Sayyidah Hawa ketika dilarang untuk memakan sebuah pohon yang tertentu, beliau melanggarnya namun beliau mengakuinya kesalahan dengan doanya yang terkenal Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin niki sifate Nabi Allah Adam bapak kula kali panjenengan sedanten namun lek sampeyan kepingin melok iblis jadi mboten bani Adam tapi bani iblis mboten purun ngakoni kesalahan sama sekali iblis nggih ngonten dikengken Allah sujud teng Nabi Allah Adam boten purun sujud. Ketika disinggung kenapa ya wahai iblis tidak mau sujud? Dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din. Saya lebih baik daripada Adam. Adam toko lempung, aku toko geni, luwih apik geni toko lempung. Ya, sombong. Ini bukan sifatnya manusia. Maka kalau memang kita mengakui kita sebagai anak cucu Nabi Allah Adam alaihissalam, mari ngakui kesalahan, ngakui dosa. Lek kapan kula kali lek kapan wonten tiyang sik ngaku Islam syahadat nanging sik dereng gelem salat, monggo tobat teng bulan iki. Tobat balik teng Allah Subhanahu wa taala, monggo salat. Nggih. Tiang sing biasae pun sholat namun dereng serkep jamaah teng masjid monggo tobat teng bulan, bulan niki monggo purun jamaah teng masjid begitu juga kalau emang kita punya ada kesalahan kepada sesama hubungan suami istri maka monggo di bulan Rajab ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan bulan Rajab Rajab diambil dari kata tarjib atau disebut dengan Ait Ta'zim, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan julukannya bulan Rajab ini adalah Rajabul Asab. Bulan Rajab yang dikucurkan deras rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Sehingga dalam salah satu hadis orang yang puasa bulan Rajab maka orang tersebut akan mendapatkan minuman dari surga sungainya yang namanya Rojab juga. Jadi rojab ini ada yang mengatakan nama sur nama ismu nahrin fil jannah. Nama sungai yang ada di di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada ada juga hadis yang menyebutkan man soma as-sabi' wal ishrin min rojab Orang yang puasa nanti tanggal 27 rojab maka orang tersebut akan mendapatkan pahala puasa sitina syahron 60 bulan. Sampean poso sedina tok tapi pahal, pahalanya 60 bulan puasa. Karena di bulan rojab yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul isyarah pernah berkata, rojab ada tiga huruf, ro, jim, ba. Ya. Ro apa artinya? Ro adalah rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jim apa artinya? Jirmul abdi wa jinayatuh. Dosone kula kali sampeyan iki. Kita berbuat dosa. Ba apa artinya? birullah kebaikan Allah. Kayaknya Allah berkata kepada kita di bulan Rajab, "Hai hambaku, untuk apa engkau khawatir? Maksiat se sebesar-besarnya yang engkau lakukan saya apit dengan rahmatku dan saya apit dengan bir, birru. Saya apit dengan rahmatnya Allah dan saya saya saya genggam dengan kebaikanku. Maka monggo pumpung durung kasep, Eh, dengan hadir majelis kita ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan masyarakat, baik kepada tetangga, tidak pernah menyakiti hatinya tetangga, hubungan kepada Allah baik, solatnya juga diatur. Ya. Solatnya yang biasanya tidak solat, monggo tobat, dosa gede tiang sing mboten solat. Tiang sing Islam ngakoni Islam tapi mboten salat niku lek hukum Islam dipateni semestine. Mboten hukum Pancasila, mboten hukum undang-undang dasar. Bahkan setunggal madhab Ahmad bin Hambal memutlakan orang yang ngaku Islam tapi mboten salat, no salat, wong tersebut wis kono gunane, kafir sudah. Namun madhab kita Syafi'i ada ada penafsilan kalau memang meninggalkan gara-gara ingkar kewajiban sholat berarti kafir, murtad, gitu aja. Kata kalau meninggalkan sholat gara-gara males, aras arasan hukumnya tetap disuruh tobat. Lek lek mboten tobat semestinya. semestinya. Ini hukum Islam. ini ya, hukum Islam. Tidak ada harganya orang yang meninggalkan sholat di mata Allah Subhanahu wa taala. Monggo ngakoni kesalahan. Ngakoni kesalahan golok kali panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala tobat khususnya ulama-ulama salaf dan ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang setiap malam membaca rabbighfirli warhamni watub tub alayya rabbighfirli warhamni watub tub alayya rabbighfirli warhamni watub tub alayya Kanjeng Nabi tiang sing maos niki ping bolu kali maka orang tersebut kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Monggo amalan sing gampang teng bulan rojab, Rajab. Rabbighfirli warhamni Watub Watub wa Niki keutamaan teng bulan rojab, Mugi-mugi kula kali panjenengan dibarengi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi barokah sedantene, barokah umure, barokah ilmune, barokah rezekine, barokah sedantene penggaweane dan mugi-mugi kula kali panjenengan disiapakan kali Allah melbet teng Syahrul Azim bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalam ini dibarengi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh